Muharram puasa sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Maka baginda Nabi mengatakan nahnu aula bi Musa minkum saya ini lebih dekat kepada Nabi Musa daripada kamu nah, kita puasa juga semua hmm. maka orang-orang Islam pun disuruh puasa oleh Nabi Alaihissalam Ini kata para ulama sebagai satu pelajaran bahwa mengingati sejarah itu penting. Nah, ini bulan Maulid bulan kelahiran yang mulia baginda Muhammad SAW. Sebab barokahnya Rasulullah SAW maka telah terjadi kemenangan-kemenangan kepada umat Islam yang luar biasa. Jazirah Arab yang tadinya tempat penyembahan berhala menjadi pusat-pusat agama. Persi telah tenggelam, Romawi telah tenggelam. Negara-negara besar telah berubah dengan barokahnya Rasulullah SAW. Dan barokahnya penerus-penerusnya pada zaman para sahabat, zaman tabiin, siapa saja yang meneruskan kerja Rasulullah SAW, amalan-amalan Rasulullah SAW, maka Allah telah memberi mereka kemenangan-kemenangan. Sampai nanti akhir zaman, dunia ini dikuasai oleh satu orang namanya Dajjal Seluruh dunia yang berkuasa dia aja. Dajjal ini pun tumbang hancur barokahnya penerus Rasulullah SAW. Allah turunkan Nabi Isa sebagai Nabi, sebagai Rasul dan sebagai umatnya Rasulullah SAW untuk membunuh Dajjal. Ini Dajjal ini puncaknya kekuasaan di dunia ini, puncaknya teknologi di dunia ini. Orang mati itu loh bisa dihidupkan sama Dajjal itu. Oh. Orang digergaji jadi dua, dibelah, bisa hidup lagi oleh Dajjal ini. Pokoknya teknologi paling canggih di jagat Allah berikan kepada Dajjal untuk menguji manusia itu. Percaya sama Dajjal atau percaya sama yang menciptakan Dajjal? Teknologi-teknologi yang ada sekarang ini dibandingkan teknologinya Dajjal belum apa-apa. Kita jangan heran dengan teknologi yang ada sekarang. Dibanding Dajjal belum ada apa-apanya, masih kecil. Nah, Karena zaman ini zaman orang itu tergila-gila dengan teknologi. Tergila-gila dengan ilmu pengetahuan. Teknologi tergila-gila dengan sains. Gak usah tergila-gila. Itu gak ada apa-apanya dibanding Dajjal. Tapi Dajjal itu habis bukan dengan teknologi, tapi dengan agama hancur dia Orang-orang sekarang berpikiran kalau orang itu pinter ilmu ekonomi, jadi sarjana ekonomi, maka dia akan punya duit banyak. Ekonomi akan beres. Itu pemikiran yang bohong. Tidak ada negara di dunia ini yang lebih banyak sarjana ekonominya melebihi Amerika. Paling banyak sarjana ekonomi itu. Terus seluruh dunia belajar ekonomi ke sana. Ekonomi kapitalis. Wis pokoknya paling top seluruh dunia. Loh akhir-akhirnya itu sekarang Amerika ini bangkrut, utangnya banyak, nggak bisa nyaur. Diperkirakan 500 tahun lagi baru bisa selesai utangnya. Kalau nggak tambah itu, mananya sampai kiamat insya Allah nggak akan bisa nyaur itu. Ayo, nah, iya, sekarang siapa yang bangga dengan ini? Saya ini sarjana ekonomi, Mbah mulus bangkrut, kok koyo melok-melok nah itu loh, nyapo. Jadi Syekhul Masyayikh ekonomi itu Amerika. Itu mustahid mutlak istilahnya orang pondokan itu bangsa Imam Syafi'i begitu saudara. Itu pun sudah bangkrut. Sekarang siapa yang mau membanggakan ilmu ekonomi? Tapi itu masih kalah, belum ada apa-apanya dibanding Dajjal. Dajjal itu ekonominya ajib. Kata Nabi Dajjal itu lewat aja di tempat itu ada tambang-tambang emas. Eh, tambang emas ikut saya, sudah ikut semua. Teknologinya Dajjal itu. Mana teknologi bisa begitu? Itu semua habis dengan la ilaha illallah. Ada lagi kekuatan lebih besar lagi datang yaitu Yakjud Makjud nanti. Di mana dikatakan Nabi nak Yakjud Makjud akan memenuhi dunia saking banyaknya itu. Ini juga hancur dengan doa. Hancur dengan dengan doa. Karena bila doa itu makbul yang datang itu bukan kekuatan orang. Yang datang itu pertolongan Allah. Nah kalau pertolongan Allah datang, wah, apa kok yakjud majud. Alam semesta pun bisa ambruk kalau Allah mengendaki. Bukan hanya ajud bumi, langit, matahari, bulan. Kalau Allah menghendaki, hancur, hancurlah semua. Tidak akan tersisa. Nah, kita ini jangan terkesan dengan orang-orang dunia yang membangga-banggakan dunianya itu. Yang mulaikan Allah Ta'ala ini semua dari barokahnya Rasulullah SAW datang pertolongan-pertolongan Allah ini. Dan Rasulullah itu utusan Allah, pilihan Allah. Rasulullah SAW diberi barokah oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Sehingga kekuatan-kekuatan kebatilan hancur itu Rasulullah dikasih amalan oleh kan. Tidak dikasih uang, tapi dikasih amalan. Tidak dikasih harta, dikasih amalan. Dikasih tentara, dikasih amalan. Yang pertama amalannya itu dakwah. La ilaha illallah Yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Ada seseorang tanya kepada satu ulama, Rasulullah itu kok bisa sukses dalam perjuangannya? Tidak ada kekuatan apapun bisa menghalang-halangi Rasulullah. Itu rahasia kekuatannya itu di mana? Ada seorang Ulama bertanya kepada gurunya begitu. Nah, gurunya bilang, Apakah kamu tidak pernah membaca apa yang dikatakan Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah tiap hari itu? Yang dikatakan Rasulullah tiap hari itu adalah yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak kuasa. Jadi itulah kekuatan Rasulullah. Maksudnya kekuatan Rasulullah itu karena dibantu oleh Allah, dibela oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, disukseskan oleh Allah, tidak ada sumber-sumber kekuatan apapun. Rasulullah dikasih kefahaman oleh Allah bahwa makhluk apapun tidak bisa buat apa-apa. Baik makhluk besar maupun makhluk kecil, raja-raja ataupun rakyat, makhluk di atas maupun makhluk di bumi. Yang berkuasa hanyalah Allah. Kadang-kadang terjadi hal itu betul-betul aneh, tapi Rasulullah itu menganggap makhluk itu nggak ada apa-apanya. <clears throat> Satu hari Rasulullah itu capek sama mereka. Ini ditulis di dalam kitab Ashifa. karanya Qadhi Iyad. Dan cerita ini sahih ini. Rasulullah itu capek, maka beliau itu tidur di pangkuannya Sayyidina Ali. Rasulullah itu dengan sahabatnya itu begitu akrab sekali ya. Sehingga beliau ini tidur itu di pangkuannya Sayyidina Ali. Kepalanya Rasulullah itu ditaruh di pangkuannya Sayyidina Ali. Karena beliau ini begitu capek sehingga tidur tuh sampai tenggelam matahari belum sholat asar beliau. Ini. Sayyidina Ali pun juga belum sholat asar gak berani bangunkan Rasulullah tidur di pangkuannya akhirnya beliau itu diem aja sampai tenggelam matahari baru eh maghrib Mau salat durung? Ya dereng. Oh. Maka Nabi itu berdoa, "Ya Allah, ini Ali ini gara-gara memuliakan Rasulmu belum sholat asar ya. Kembalikan matahari ke timur lagi ya Allah biar sholat asar ini. Ya Allah. Nabi itu gak mikir oh, matahari sekian besarnya masa dikembalikan ke timur terus ini cara sistem perputaran jagat gimana wis gak dipikir sama Rasulullah itu. Oh, yang mutar Gusti Allah. Yang mutar itu Gusti Allah. Ya Allah kembalikan ke timur lagi ya Allah biar sholat. Tahu-tahu tiba-tiba matahari itu balik lagi. Atret. Uh. Terus sholat. Sayyidina Ali sholat sama Rasulullah. Rasulullah itu tidak tidak bisa mengembalikan matahari, tapi doa. Nah, Allah bisa. Bagi Allah mudah saja. Doa itu kalau untuk kepentingan ibadah itu memang Rasulullah itu nggak peduli. Pokoknya kalau sudah kepentingan ibadah doa tapi kalau untuk kepentingan yang lain itu enggak. Ya, sahabat juga begitu kan. Ada sahabat-sahabat itu di penjara sama penguasa yang zalim. Maka dia ini di penjara itu kemudian junub. Wah, ini saya junub. Terus dia bilang sama pegawai penjara itu, "Eh, saya nah, ini junub carikan air. Oh, nggak ada air di sini. Ada cuma untuk minum saja. Nanti kalau air ini kamu gunakan untuk mandi, kehabisan air, kamu mati, wah nanti atasan saya marah sama saya. Nah saya ini junub nggak bisa salat subuh gimana? Itu oh, urusan kamu bukan urusan saya. Hmm. Maka dia doa, ya Allah, Engkau telah menyuruh aku untuk mandi ya Allah. Tapi tidak ada air ya Allah. Langsung datang hujan, Us, hujan. Nah, terus mandi. Mandi sholat. Akhirnya teman-temannya di penjara itu, oh kamu itu doanya makbul. Bu ya doa kepada Allah supaya kita yang dikeluarkan dari penjara ini. Hei eh, jangan katanya. Kita dipenjarakan dapat pahala. Hmm. Ini kalau bukan urusan ibadah saya nggak nggak doa kok. Hmm. Ini karena urusan ibadah mau sholat ya saya doa. Jadi para sahabat itu menggunakan doa itu bukan untuk cari duit, cari bukan begitu, Kalau kita ini kalau nggak punya duit baru Doa. Kalau sahabat ini tidak, Doanya itu untuk urusan ibadah. Untuk urusan dakwah. Ayah Ala al Khadrami mau ke Bahrain, nggak punya kapal, nggak punya apa, lautan di depannya. Nah, kita ini mau dakwah ke sana, nggak punya kapal gimana? Ya Allah, mudahkan kami datang ke sana. Lewatkanlah saya ke sana. Ya Aliyu, ya Azim, ya Halimu, ya Alim. Langsung jalan di atas lautan sampai ke Bahrain. Hmm. Jadi kalau ingin doanya makbul itu gunakan doa itu untuk agama. Nanti doanya makbul. Doa untuk biar tokonya laris gitu tok. Nah. Itu boleh apa enggak? Boleh saja. Eh. Tapi kalau wali-wali dulu itu tidak begitu. Para sahabat itu tidak begitu. Doanya itu untuk agama. Walaupun doa untuk dunia itu juga boleh. Bagus juga. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu Salam yang barokahnya itu tidak karu-karuan. Berapa orang dapat hidayat sebab baginda Nabi SAW Berapa kekufuran hancur sebab baginda Nabi alaihi salatu Salam. Nah, baginda Nabi dikasih bekal amalan. Pertama kali itu dakwah. Maka kalau kita ini dakwah, tanamkan dalam hati. Dengan dakwahnya akan datang pertolongan Allah. Jangan kalau disuruh dakwah ini pikiran, oh dakwah itu bagaimana, nanti berat. Oh, jangan begitu, itu keliru. Dakwah itu mendatangkan pertolongan Allah. Dan sudah dibuktikan oleh Allah melalui baginda Nabi SAW dan melalui para sahabat dan melalui penerus-penerusnya sampai sekarang. Bukan omong kosong, sudah dibuktikan oleh Allah Swt. Nah, dakwah itu mendatangkan pertolongan Allah Swt. wa taala. Kita dakwah dengan husnuzan kepada Allah. Dengan dakwahnya akan datang pertolongan Allah. Tapi pertolongan Allah itu kapan datangnya? Bagaimana caranya? Itu rahasia Allah. Baginda Nabi itu adalah manusia yang penuh dengan barokah, penuh dengan nur. Tapi pakai syarat kalau kita ini taat kepada beliau. Tapi kalau kita ini nggak taat sama beliau, wah musibah yang datang. Seperti Nabi kasih contoh kepada para sahabat di Uhud. Di Uhud itu Nabi ada di situ, tapi sebagian orang itu tidak taat dengan bayan hidayah Nabi itu. Nyeleweng mikir sendiri, ngawur. Hmm. Maka akhirnya datang musibah-musibah hmm. kepada orang Islam di Uhud. Padahal Nabi ada, ini musibah-musibah datang. Kenapa? Karena ada amalan-amalan Nabi, arahan-arahan Nabi tidak diikuti. Ini walaupun Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Tapi kalau arahan-arahan Nabi diikuti akan datang pertolongan Allah. Maka Nabi telah wafat. Maka orang-orang kafir, orang-orang Persia, orang-orang Romawi pada musyawarah Ah, sekarang orang Islam pimpinannya sudah mati. Kita habisin aja orang Islam itu. Itu orang-orang Islam hebat-hebat itu kan gara-gara itu pimpinannya itu. pimpinannya sekarang sudah mati. Dapat saja. Maka Abu Bakar kasih target kepada para sahabat yang maknanya target itu. Oh tidak, pertolongan Allah itu bukan hanya bersama Rasulullah. Tapi bersama orang yang ikut Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah, pertolongan Allah akan datang. Hmm. Rasulullah dulu ketika mau wafat, pesan apa? Pesan mengeluarkan jamaah. Ya, itu sudah dikerjakan. Walaupun Rasulullah sudah pergi dipanggil oleh Allah, kalau kita turuti apa pesan Rasulullah, Allah akan tolong kita. Betul. Jamaah dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sudah wafat. Jadi walaupun Rasulullah sudah wafat, pertolonglah datang juga. Zaman Sayyidina Umar juga begitu. Rasulullah sudah wafat. Tapi karena pesan-pesan Rasulullah dikerjakan, datang pertolongan Allah kepada para sahabat, datang kepada pertolongan kepada orang Islam pada zaman itu. Ini zaman Sayyidina Utsman banyak musibah. Kenapa? Pesan Rasulullah nggak dijaga. Sebagian orang mau bertengkar satu sama lain. Ah, akhirnya barokahnya hilang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, saya itu zaman Sayyidina Utsman itu sedih. Sedihnya pertama kali ya karena Sayyidina Utsman terbunuh. Kedua karena kantong saya hilang. Loh, kok kantong aja kok dibicarakan bersama Sayyidina Utsman itu? Kalau Sayyidina Utsman terbunuh, semua orang Islam sedih, pantas. Tapi kalau kantong hilang aja kamu ngomong itu ngopo kantong itu maksudnya? Oh ini kantong ajaib katanya beliau. Ini kantong dikasih kepada dikasihkan Rasulullah kepada saya. Isinya kurma. Saya makan tiap hari zaman Rasulullah nggak habis-habis. Zaman Sayyidina Abu Bakar saya makan nggak habis-habis. Zaman Sayyidina Umar 12 tahun saya makan nggak habis. Zaman Sayyidina Utsman karena orang Islam ada yang bertengkar, hilang kantong saya itu ini pelajaran kata para ulama ini kalau orang Islam bertengkar barokahnya hilang sekarang orang Islam ekonominya susah kenapa? karena kurang sarjana ekonomi bukan karena bertengkar ini nah. akhirnya barokahnya nggak ada kurang aja yang bertambah utangnya. Hmm. Senangannya utang ke bank, padahal itu haram itu. Hmm. Terus kalau sudah bangkrut nangis-nangis. Pak, saya ini bangkrut. Eh, kamu tobat dulu itu. Berbuat dosa sudah nggak merasa dosa, sekarang nangis-nangis lagi. Hmm. Tobat dulu. Nanti kalau tobat, kalau orang itu tobat betul tobat, Allah akan kasih sepenyelesaian. Jangan makan riba. Itu bikin ah, bangkrut. Hmm. Contohnya Amerika itu itu mbahnya riba itu di situ. Bangkrut juga. Ya. Padahal seluruh dunia itu di duitnya disedot sama dia. Tapi kok dia sendiri kok malah sekarang sedotannya gak kuat. <laughs> ah, akhirnya melembung, meledos utangnya. Hmm. Ini kok Amerika Amerika kita bicara Amerika bukan berarti memusuhi Amerika bukan. Kasihan tuh dia. Kalau dia tidak kembali kepada agama Allah hancur. Apalagi ke Amerika. Dajjal pun hancur. Hmm. Yang hancurkan bukan saya, bukan orang Islam, yang hancurkan Allah. Orang Islam nggak punya apa-apa, hmm. tapi punya Allah. Hmm nggak punya apa-apa punya Allah apa belum cukup punya Allah orang-orang punya bom nuklir orang-orang punya duit orang-orang punya orang iman punya Allah apa yang belum cukup Barang siapa yang punya Allah merasa belum cukup, itulah orang yang paling bodoh di seluruh dunia. Man arafallah falam yughni huwa huwasyaqi. Wong kenal karo Gusti Allah urung rumangsa cukup ya kuwi lah wong cilaka. Orang berhubungan dengan Allah, punya Allah, bisa hubungan dengan Allah, merasa belum cukup, itulah orang celaka. Orang yang bodoh, orang yang tolol. Orang iman itu saya punya Allah, cukup saya dengan Allah, hasbunallah, cukup Allah. Itu orang iman mereka Orang kafir memang nggak tahu Gusti Allah. Ya dia membanggakan hartanya, dia membanggakan jumlahnya, dia membanggakan ini, membanggakan itu. Memang nggak kenal sama Allah ya pacar aja. Orang yang sudah kenal kepada Allah ikut-ikutan sama orang kafir. Ini bodoh betul. Ya. Sudah kenal dengan yang menciptakan dunia, yang menciptakan dunia dengan kun jadilah maka jadi. Kok membanggakan dunia, tidak membanggakan yang menciptakan dunia. Ini adalah orang yang bodoh. Kowe hmm. iki duwe apa? kan duwe apa-apa, duwe Gusti Allah. La ilaha illallah. Wong kudu ngoten niku, Pak. Oh iya, Islam ini. Nah. Wis kenal karo Gusti Allah kok oh, iya, ini iki piye? Di sini orang syukur gitu. Kenal kepada Allah kok merasa miskin, eh, kok merasa khawatir. Itu namanya tidak syukur itu. Orang dipanggil oleh seorang raja yang kaya raya di istananya mau diadakan jamuan besar-besaran. Tapi dia ini nangis saja. Hei, eh, kenapa nangis? Nanti saya makan apa? Sudah lapar saya. Leh, kamu ini di istana raja kok takut nggak makan itu gimana? Ini dapur sudah ngepul semua. Kambing-kambing, sapi-sapi, ayam sudah dibelai semua untuk kamu. Kok kamu malah nangis takut lapar? Dasar orang kampung, eh, nggak eh, ngerti. Eh. Nah kita itu seperti itu semula kan. Ini dunia ini kan istananya Allah, punyanya Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah maha kaya, Allah maha rahman, Allah maha rahim, maha kasih sayang. Kok takut makan itu? Urusan makan kok takut tuh kenapa? La ilaha illallah. Husnuzan kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Kalau kita ragu, ya itulah masalah kita sebetulnya. Kalau kita buruk sangka, ya Allah akan datangkan sebagaimana yang kita sangka itu. Saya khawatir ini, khawatir ini. Ya, yang khawatir itu akan akan didatangkan Allah pada kamu. Tapi kalau kamu khusnuzan senantiasa baik sangka kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan Allah datangkan kepada kamu. Maka senantiasa baik sangka kepada Allah. Dalam segala keadaan, baik sangka kepada Allah. Kayak Nabi Musa, depannya lautan, belakang pasukan Firaun. namanya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Yang baik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita buruk sangka. Buruk sangka kepada Allah itu namanya tidak syukur. Hmm buruk sangka kepada Allah itu namanya pelecehan. Nah. Assalamualaikum. Kita ini di masjid Allah kita baik sangka kepada Allah, pasti Allah akan kasih perkara-perkara baik yang besar-besar pada kita. Karena Allah itu maha besar. Insya Allah. Ya kita ini kalau ke masjid itu dengan khusnudan kepada Allah. Ini baitullah. Saya hamba Allah. Dipanggil oleh Allah. Pasti akan datang kebaikan-kebaikan pada saya. Syukur, senang gitu di masjid itu. Jangan ngantuk. Itu namanya syukur yang kurang kalau ngantuk itu. Eh, siapa yang ngantuk? Syukurnya kurang tuh kalau ngantuk itu namanya. Hamba Allah di Baitullah sedang membicarakan keagungan Allah, mau ikut Rasulullah ke surga Allah ngantuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya iso nglakoni kaya ngono piye Niki orangnya nyeneni mboten lho, nggih. Niki mboten nyeneni wong grentes ning ati. Masya Allah, piye to kaya ngene iki. Masalahnya nopo? Masalahnya niku mergo urung tau urus swarga. Masalahnya mau iku mawon. Ada seorang sahabat itu tanya, kenapa tuh orang itu kok tak maunya sendiri? Karena belum pernah melihat akhirat. Masanya itu aja. Semua kita pernah melihat akhirat. Melihat surga dengan segala keindahannya. Bidadari dengan segala kecantikannya. Ah. Istana-istana dengan segala kemegahannya. Semua orang melihat sekali saja Yakin gak mau pulang ke rumah kamu? Ada seorang ulama namanya Syekh Makinuddin Al Asmar. Dia mimpi jumpa bidadari. Setelah mimpi jumpa bidadari itu 40 hari nggak bisa ketemu orang. Setiap mendengar ngomong orang langsung mutah. Hmm. Melihat istrinya lemes, nggak bisa apa-apa, dia Selama 40 hari baru sadar. Eh, enten nopo Mbah Kiai kok lemes mau nih woi orang jowo hmm. Aku lo ngipi ketemu bidadari. Kapan krungu ngomongi wong e? mutah ngomong walek ya suarane. Nah, Ketemu wonge malah kaya ketek, hmm. Nih ngoten niku wae. Sampeyan dereng sumerep. Makanya diomong ya tolat, tolat, tolat, tolat. Orang tau roh. Lah kanjeng Nabi lho wis tau roh. Makanya kanjeng Nabi niku ditawari dunya sak isine. Sing nawari Gusti Allah mboten kersa. Karena Rasulullah itu sudah memandang akhirat. Ditawari dunia seisinya nggak mau. Ya Allah lebih baik aku sehari lapar sehingga bisa merengek-rengek kepada engkau. Dapat pahala. Sehari kenyang bisa bersyukur kepada engkau dapat pahala. Tidak mau dikasih dunia nggak mau. Gunung-gunung mau dijadikan emas nggak mau. Kalau pikiran kita Nabi itu loh gunung-gunung mau dijadikan emas kok nggak mau gimana ya? kalau saya itu mau untuk takaza negeri jauh hmm. semua orang yang mau keluar tak bagi sak kilo sak kilo sak kilo gitu Ya, memang otak kita ini kadang-kadang tidak sampai dengan apa yang dirasakan yang direnungi yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW Rasulullah itu orang yang sudah memandang akhirat. Di dunia ini nggak ada yang berharga kecuali satu saja amalan. Maka beliau ini lebih senang lapar, bisa merengek-rengek ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisa kenyang, kemudian syukur kepada Allah daripada dikasih fasilitas-fasilitas. Kalau kita mau ke markas, nggak ada sepeda, nggak ada mobil, alhamdulillah. Kalau saya kita ke markas jalan kaki, pahalanya lebih banyak. Kalau hujan, setiap tetes itu akan menambah pahala. Hmm. Nah kalau masuk angin, setiap masuk angin akan melebur dosa. Jadi nggak masalah. Tapi kalau orang itu yang dipikir dunia, Wah saya ini sebetulnya mau ke markas pak, tapi hujan ya gimana? Nah. Ini kalau orang memikir dunia, maka dia tidak paham dengan agama. Kalau orang itu mikir agama, eh, senang baik, lebih senang lapar sehingga bisa merengek-rengek kepada Allah. Kalau kenyang bisa bersyukur kepada Allah. Jadi fikirnya itu amalan. Jadi semalaikan Allah Ta'ala baginda Nabi Alaihissalam yang merupakan rahmat untuk seluruh alam ini semuanya. Dikasih amalan pertama kali dakwah, kedua kali taklim wa ta'alum, ketiga kali ibadah dan pikir keempat kali adalah khidmat dan akhlak yang baik. Maka kalau kita bawa empat amalan ini, maka keberkahan Rasulullah akan datang kepada kita. Kalau empat amalan ini kita bawa di rumah kita, di rumah kita hidupkan dakwah, bicara keagungan Allah, bicara akhirat. Kita hidupkan taklim, kita hidupkan sholat, tahajud, sholat sholat sunnah, baca Quran, pikir pagi petang. Terus kemudian khidmat, akhlak yang baik dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan tetangga-tetangga kita, akhlak yang baik. Maka barokah Rasulullah akan datang ke rumah kita. Kalau empat amalan ini kita bawa ke masjid, maka barokahnya Rasul akan sampai di masjid kita. Kalau amalan ini kita bawa ke masyarakat, maka barokahnya Rasul akan datang ke masyarakat kita. Kalau barokahnya Rasulullah sudah datang, bagaimana? Hidayah akan datang, kebatilan, kekufuran, kerusakan akan hancur. Dan ini sudah terbukti bukan dungeng, pada zaman para sahabat zaman para wali-wali dulu termasuk wali songo wali songo itu punya apa sih nggak punya apa-apa punya Allah subhanahu wa taala punya amalan Rasulullah SAW akhirnya kebatilan-kebatilan tumbang yang hak tegak semoga inilah yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, kampung kita, masjid kita. Lah supaya empat aman Rasulullah ini ada dalam diri kita bagaimana? Kita latihan langkah pertama empat bulan. Bagaimana saudara? Maka yang niat tuh empat bulan, yang niatnya empat puluh hari, sekarang ditingkatkan jadi empat bulan. Yang sudah niat empat bulan, dikencengi niatnya, Bismillah berdiri ke selatan. Monggo, monggo pak, monggo. Mboten sah khawatir napa-napa. Malah kudu khawatir ya, aku nek mati urung 4 bulan ku piye ngono. Hmm. Mati orang gawa amalan Rasulullah neng akhirat gak iso kumpul Rasulullah ya apa iki kok. Ngoten lho pikirane niku. Aja ngono 4 bulan ku piye aja ngono kuwi wis. Kok iki arep akhirat iki. Malakat Israel sing burimu kuwi. Nah. Nah, monggo, monggo. Monggo. Sing niat dosa dinten saniki diunggah ning empat bulan. Sing pun niat empat bulan nang bismillah dikencengi nang langsung jumeneng. Monggo. Mohon sani sing tangluh dino yang 40 hari bismillah monggo. Nah, monggo monggo 40 hari. Eh, nan cepet mawon. Monggo. 40 hari, monggo bismillah. Kangge ini kiambak-kiambak. Kanggu bangun akhirate dhewe dewe. Kanggo ngedem kubure dhewe dewe. Gitu. Ini buatan kepentingane wong lintun kepentingan dewe dewe. Monggo, semeneng. Tanggulah monggo. Yang tambah masa, sisa masa berapa hari saja silahkan monggo. Sing badhe tambah masa nggih. Tapi sisa masa tapi pinten-pinten mawon monggo jumeneng. Itu nika mesti nih nika monggo pulang. Insyaallah. Insyaallah ya. Nopo, insyaallah boh. Insyaallah ini maksud itu sih, insyaallah ini maksud. Maksud dungo tentang Gusti Allah ya Allah kula itu nulungi kula sakit ngelampahi Insya Allah insyaallah ngoten niku jadi Insya insyaallah niku ndonga nyuwun yang Gusti Allah binti tulung sakit ngelampahi niku maksud insyaallah ngoten niku Insya insyaallah niku ngendek wong bayan ini bintang menang Insya Allah insyaallah menang, meneng Insya Allah nih teng mana nih? makanya Nabi ngendikaken eh kurang luwe mafhume maknane nek wong iki duwe niat apa-apa kok muni insyaallah mungkin niate badi digampil dengan Gusti Allah ya orang itu kalau punya niat apa-apa dari hati insyaallah nanti niatnya itu akan dimudahkan oleh Allah maka maknanya insyaallah itu doa Ya Allah tolonglah saya dalam menunaikan niat ini Itu maksudnya Insyaallah mulai kan? Nah, sekarang begini. Kumpul empat, empat orang, empat orang, empat orang. Terus yang kita dengarkan tadi kita ulang. Terus terakhir, Ya Allah tolonglah saya bisa keluar 4 bulan, 40 hari menyebarkan agama mengikuti Rasulullah. Insya Allah. Nah, begitu. Terakhir insya Allah. Tapi setelah lima menit tadi. Ya. Jangan ada yang berdiri. Nah. Empat empat empat empat empat empat, monggo. Pokoknya dakwah penting. Insya Allah kita niat jinopo nopo empat bulan nih, ngoten lewak Pak Monggo.